يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Bagaimana tanggapan Ustadz tentang umat Islam yang suka membubarkan kajian saudaranya? Ini kan tergantung kuat-kuatan saja. Ini masalah kuat-kuatan saja. Ustadz Bakhtiar Nasir mau dibubarkan? Tak bisa. Dia punya kekuatan. Lalu kenapa Ustaz Felix dibubarkan? Dia mualaf. Dia tak punya kekuatan. Duitnya pun tak ada. Mobilnya mewah, rupanya dibelikan bapaknya. Rumahnya mewah, rupanya dibelikan bapaknya. Pasukan pengawal tak ada. Kemana-mana sendirian. Eh, enaklah membubarkan dia. Coba bubarkan Ustaz Bakhtiar Nasir. Besar. Tamat Madinah. Punya travel. Kaya. Muhammadiyah mendukung dia. Ini kan kuat-kuatan aja. Ustaz Abdul Somad bisa dibubarkan. Abdul Somad tak ada kekuatan. Pasukannya tak ada. Udah mau dibubarkan. Belum lagi. Maka kuatkan. Kuatkan. Apakah ini tanda-tanda kiamat kecil? Ya ketika kebenaran dilumpuhkan, ketika kebatilan menang, maka saat itu dunia belum kiamat, tapi isinya sudah.